Asing ketika dia berpegang teguh dan mengamalkan sunnah rasulnya asing ketika dia mengamalkan prinsip dan wasiat para a'immah dan para ulama salaf rahimahumullah mengingatkan kita kepada al-Imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ketika sampai tingkatan istrinya pun berkata kepada beliau arahanallah minka arahanallah minka dan beliau katakan amin yang dikehendaki istrinya dari irohah maknanya diistirahatkan darimu bahasa kasarnya dari pernyataan istrinya ini ya semoga kamu cepat mati sudah karena merasa tertekan dan serba diatur begini nggak boleh ini haram ini beda ini begini subhat tinggalkan begini begini dia merasa serba sulit dalam hidupnya. Sampai tingkatan istri yang orang terdekatnya pun mengatakan itu. Arahanallah mink. Semoga Allah segera bisa membuat kami istirahat tenang darimu. Artinya segera kamu berangkat sana meninggal sehingga nggak ada lagi yang menahan, yang mengatur, melarang. Adapun beliau mengatakan amin karena memandang kalimat ini dari makna lainnya, dari rohah. Ini semoga kami mendapatkan rohah, rahat, ketenangan, ketentraman darimu sebagai suami, sebagai bapak. Alhasil, tingkatan hurbah begitu nyata, begitu kuat kalau kemudian bahkan orang terdekat kita pun istri anak atau keluarga orang tua merasa berat dan tidak senang dengan keberadaan kita dan dakwah yang kita pegangi hurba Al-ghuraba orang-orang yang asing ini tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka di dalam sunnah ketika kita pelajari ketika kita mengkaji menambah kekuatan iman kita menambah tamasuk kita dalam berpegang teguh dengan manhaj salaf dari a'immah rahimahumullahu taala semakin yakin dengan apa yang kita jalani. Di Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallam bersabda Bada al-Islamu ghariban Islam itu bermula asing wa sayaudu ghariban kama bada dan akan kembali dia asing seperti semula keadaannya fatuba lil ghuraba maka jannah bahagialah surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang asing itu. Di lafat lain juga di Muslim wa sayaudu fi akhirih ghariban dan akan kembali di akhirnya kelak Islam ini juga asing seperti awalnya. Dengan demikian Islam diapit oleh dua keasingan. Keasingan di awal dia datang, di awal dia didakwahkan, dan asing pula di akhir di masa-masa belakangan di masa awal ketika umat manusia yang ada di muka bumi tenggelam sama sekali dalam syirik, bid'ah, khurafat, maksiat dan pertumpahan darah kezoliman serta segala macam jahiliyah Kemudian datang Rasul SAW mengajak mereka kepada tauhid, ibadatullah wahda. Untuk mereka tinggalkan segala syirik, peribadatan kepada selain Allah, mengajak mereka kepada sunnah, kepada ta'ah, sehingga mereka menganggap ini aneh dan asing. Menyalahi yang selama ini mereka tahu turun temurun dari generasi-generasi sebelum mereka. Ghariban di Musnad Imam Ahmad Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya Manil huraba Siapa orang-orang yang asing itu Maka beliau jawab An-nuzza' minal qabail Nuzza' dari kobilah-kobilah yang ada yakni qillah sedikit kobilah Arab banyak ada kobilah ini ada kobilah ini ada kobilah itu di satu kobilah kobilah mungkin isinya satu kobilah seribu orang dari seribu orang itu yang ala sunnah yang alal khair alal istiqamah satu dua orang Nanti di kabilah yang lain isinya 500 orang. Ya Allah, satu dua orang yang alal istiqamah, ala sunnah, ala tauhid. Begitu dalam tiap kabilah. Sehingga asing di tengah mayoritas kabilahnya yang rusak. Nuzza' minal qabail di tiap kabilah ada sedikit satu dua orang yang alal haq demikian pula di dalam ajurri rahimahullah Beliau pun menjawab tentang sifat ghuraba ini alladzina yasluhun idza fasadan nas. Dua. Orang-orang yang soleh ketika manusia pada rusak, fasid, anda fasadin nas mereka sibuk mensolehkan diri mereka dengan ilmu, dengan takwa, dengan amal soleh, ibadah, pembenahan akhlak, muamalah dan yang lainnya. Bagaimana dirinya menjadi orang soleh, menunaikan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak orang lain Ini sifat mereka yang kedua. Mereka sedikit dan mereka pula selalu mementingkan dan membenahi kesolehan dirinya. Di Tirmidzi <clears throat> Lafatnya alladzina yuslihun ma'afsadan nasu min sunnati mereka itu orang-orang yang membenahi apa yang dirusak oleh orang dari sunnahku mereka benahi ini sifat mereka yang ketiga bukan hanya mereka mensolehkan dirinya, tetapi juga mereka yuslihun berdakwah dan membenahi apa yang dirusak dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Musnad Ahmad pula dari riwayat Ibni Umar ada lafaz qaumun qalil fi qaumin su'in katsir mereka itu kaum yang sedikit di tengah-tengah kaum yang jelek tapi mayoritas banyak man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum yang memaksiati mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka jika dibanding antara yang mau dengar mau taat dengan yang bermaksiat kepada mereka lebih banyak yang menentang yang melawan bermaksiat kepada mereka dengan demikian ini empat sifat yang Rasulullah SAW sebutkan tentang al-ghuraba yang dijanjikan tuba nama surga surga bagi mereka Nas'alullah min fadlih nuzza' min al-qabail berarti mereka sedikit tidak banyak Yasluhun mereka orang-orang yang saleh. Terus mereka benahi kesolehan dirinya. Yuslihun mereka selalu berdakwah membenahi apa yang dirusak mereka bantah yang batil Yang ketiga, man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Yang memaksiati mereka lebih banyak dari yang mentaati mereka. Oleh sebab itu, dalam hadis lain yang dilihatkan oleh beberapa para sahabat dihasankan oleh banyak ulama termasuk Syekh Rabi' hafizahullah yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin membawa ilmu ini ilmu dari Rasul SAW kenabian di setiap generasinya udul orang-orang terbaiknya udul, orang-orang terbaik. Yang mana mereka selalu menafikan, nolak dan membantah tahrif segala bentuk penyelewengan dari orang-orang yang hulu ghalin melampaui batas wantihal al-mubtilin mereka tolak, mereka bantah segala amalan yang dilakukan oleh mubtil, ahlul batil, dan takwil dari orang-orang jahil. Sifat mereka tidak hanya mereka itu punya ilmu soleh. Tidak hanya membawa ilmu, meneruskan para nabi dan rasul tetapi mereka yanfun membela agama Allah yusleh membenahi berdakwah mereka itulah al huraba yang Rasul berikan kabar gembira surga bagi mereka Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Riwayat-riwayat semacam ini ketika kita melihat bagaimana keberadaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum di awal Islam dalam tekanan dan permusuhan Quraisy sampai mereka kemudian diizinkan hijrah ke Habasyah sampai dua kali hijrah bahasa pertama dan kedua tasliyah menghibur hati seorang mukmin bahwa bukan hanya dia yang dimusuhi bahwa bukan hanya dia yang ditentang bukan hanya di zaman dia saja dia dikucilkan dan dimaksiati bahkan orang yang jauh lebih afdol darinya para sahabat mendapat perlawanan yang jauh lebih berat dari kaumnya masa yang seperti Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu an katakan ini adraktu zamanan yuqalu li fihi amil man syi't Aku mendapati zaman di mana dikatakan padaku muamalai sekehendakmu Terserah kamu mau muamalah sama siapa. Karena yang ada semuanya ahlul khair. Ahlul istiqamah. Para sahabat. Tidak ada pengecualian. Thumma adraktu zamanan yuqalu amil man syi'ta illa fulanan wa fulanan Aku dapati berikutnya zaman di mana dikatakan padaku temani bergaulah dengan siapapun semaumu kecuali fulan dan fulan mulai sempit sedikit ada penyimpangan walaupun itu minim, kecil, sedikit. Fulan-fulan nggak bisa kamu dekati, nggak bisa kamu ajak bergaul berteman, hati-hati padanya. Kata Hudzaifah, Thumma inni adroktu zamanan yuqalu li fihi la tu'amil illa fulanan wa fulana." Kalau aku dapati masa ketiga di mana dikatakan padaku jangan kamu muamalah. Jangan kamu berteman, jangan kamu bergaul kecuali dengan fulan dan fulal semakin sempit. Gak semua orang bisa kamu dekati. Gak semua orang bisa kamu ajak kerjasama. Gak semua orang bisa kamu percaya. Kecuali fulan dan fulan, orang-orang tertentu, sempit betul-betul harus selektif. Thumma ana adraktu zamanan la adri man uamil sampai saat terakhir hayat beliau aku berada di zaman yang aku sendiri nggak tahu siapa yang aku gauli dengan siapa aku harus bermuamalah fasad itu yang mendominasi banyak kerusakan hurbah syadidah keasingan yang sangat bagi ahlu sunnah di tengah-tengah masyarakatnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Ta'ifah An-Najiyah kelompok yang selamat Firqah Najiyah Ta'ifah Mansurah mereka yang asing ini yang terus istiqamah berjalan di atas sunnah rasulnya dan salafus saleh istiqamah mereka pada itu mereka ini yang Rasulullah sebutkan la tazalu qaifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Akan tetap ada selalu ada sekelompok dari umat ini di atas al-haq tidak akan memadorotkan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka mukhadzil dan orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya ketetapan Allah dalam keadaan mereka terus di atas al-haq. Maka munawik orang yang menentang, melawan al-ghuraba, menentang orang-orang yang asing ini yang maksiat kepada mereka, Rasul jadikan dua jenis, dua tipe. Yang pertama al-mukhalif orang yang terang-terangan menyelisi mereka. Itu memang di luar mereka. Dengan berbagai macam nama dan manhaj mereka. Jahmiyahnya, Mu'tazilahnya, Rafidahnya, Khawarijna, dan yang lain-lain. Fa'amruhum wadih urusan mereka jelas frontal di hadapan ahlus sunnah tetapi al-bala wa kullul bala yang menjadi bala dan ujian berat bagi ahlu sunnah adalah para mukhadzilin orang-orang yang yukhazil tidak mau membantu tidak mau membela ahlul haq di saat itu sangat diperlukan dari mereka walaupun mereka tidak akan bisa memadorotkan sebatas mereka hanya mengganggu, menyakiti hati Naam. Makanya Allah katakan di Al-Qur'an, la la yadhurrukum illa adza. Mereka tidak akan memadaratkan kamu kecuali sebatas gangguan. Mengganggu, menyakiti. Tapi madarat Allah nafikan. Dan Rasul pun menafikan la yadhurruhum. Tidak akan memadaratkan. Al-khudlan ini orang bisa khudlan kepada saudaranya sehingga sikapnya menyakitkan statement-statementnya menyayat hati, membuat senang musuh-musuh ahlu sunnah, musuh-musuh ahlul haq. Ada beberapa sebab yang mendasari mereka berbuat semacam ini. Sebab yang pertama Dha'fus sidq Lemahnya kejujuran pada mereka Nggak ada kejujuran Padahal Allah katakan Falau sadaqullaha lakana khairan lahum kalau saja mereka jujur kepada Allah itu yang lebih baik bagi mereka. Wasidq yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada jannah. Wala yazalu rajul yasduq wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqah orang jujur dan terus menjaga berusaha jujur tertulis sisi Allah sebagai siddiq tapi nggak jujur berbeda di hadapanmu berbeda lagi di belakangmu berbeda bersama kamu berbeda lain dengan orang yang lain mutalawin sehingga bergonta-ganti warna yukhadzil ikhwanahu karena sebab tidak adanya kejujuran ini orang bisa mengkhudlan saudara-saudaranya yang di atas istiqamah yang huraba asing sebab yang kedua al-jahl kejahilan pada dirinya di mana dia menyangka perbuatan dia dan takdilnya itu adalah hikmah dalam dakwah bagaimana kamu dapati dia berjalan bersama hizbiyin dia berdakwah bersama mereka bergandengan masuk sana masuk sini ikut sana ikut sini karena kejahilannya dia mengira inilah hikmah di dalam dakwah sikapnya menyakiti ghuraba dari ahlus sunnah di saat mereka ditahdir oleh ahlu sunnah ini malah mendekat dan akrab mesra bersama mereka jahil yang ketiga sebabnya karena mereka pula hasad hasad ketika melihat saudaranya diberi kemuliaan oleh Allah sehingga disebut-sebut selalu namanya dirinya tidak sehingga menjadi rujukan bagi ikhwan dan saudara-saudaranya bahkan rujukan umat dirinya tidak timbul hasad syaitan hembuskan yukhadzil tidak mau mentaati Miswar ibnu Makhramah radhiyallahu an keponakan Abu Jahal Miswar sahabat yang mulia. Pernah dia tanya kepada Abu Jahal, "Wahai paman, pernah memangnya kalian Quraisy mengetahui Muhammad SAW berdusta. Kata Abu Jahal nggak pernah. Mulai dia kecil pun kami nggak pernah tahu ada kedustaan darinya. Lalu kenapa kalian menolak dakwahnya bahkan kalian lawan dan kalian perangi habis-habisan? Kata Abu Jahal ponakanku, kami suku-suku Quraisy kalau di majelis berbangga-banggaan yang satu suku, kabilah yang satu mengatakan oh, kami berani perang, kami pun mengatakan kami juga berani perang. Kami karom memberi makan minum orang haji dan itu kebanggaan bagi mereka. Kami pun melakukan hal yang sama. Memberi makan, minum, menjaga keamanan orang yang haji Demikian kami seimbang selalu. Tapi kalau Bani Hashim mengatakan pada kami ada nabi, apa yang kita jawab? Hasad. Kok nabi itu dari Bani Hashim bukan dari yang lain? Bukan dari mereka. Sehingga kata Abu Jahal selamanya kita tidak akan taati nabi ini Wal'iyadu billah Hasad Itu pula yang menimpa Yahud Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Karena sebelumnya mereka koar-koar akan datang dari kami nabi dari kami ternyata dari Arab. Hasad dan membuat mereka nggak mau tan tunduk dan taat padanya. Yang keempat adalah bitonatun sayyi'ah. Orang-orang dekatnya adalah jelek yang membisiki dia, yang memberi masukan kepadanya. Sayyi'ah. bukannya mendukung dan memberi semangat dia untuk membela yang hak dan bersama ahlul hak tetapi sebaliknya kamu yang seharusnya begini kamu yang begini jangan mau kalah jangan begini begini begini anak sayyi'ah ucapan, sikap dan perbuatan mereka sama sekali tidak mencerminkan pembelaan kepada al-haq. Dan orang tergantung siapa yang di sekelilingnya sangat mempengaruhi dirinya. Yang kelima, hubbud dunia karena cinta kepada dunia. Ada keuntungan tersendiri yang diperoleh entah dari arah mana perorangan ataupun mungkin lembaga atau yang semisalnya dapat santunan, dapat kucuran dana menghalangi dia untuk menyuarakan al-haq, untuk mengatakan itu batil. Wal'iyadzubillah. Yang keenam, ketakutan rasa takut kalau-kalau dia tertimpa musibah dan dia nggak siap nanti siapa yang akan menanggung hidup saya nanti kalau dia menyatakan sikapnya akan dipecat dari pekerjaannya dia akan begini akan begitu sehingga dia memilih jalan untuk yukhadzil ikhwanahu tidak dia bela bahkan dia sakiti mereka dengan ucapan dan perbuatannya yang ketujuh ehsan ihsan ahlul bid'ah. Kebaikan yang ahlul bid'ah berikan padanya. Dapat jasa dari ahlul bid'ah. wal nafs majbulah bihubbi man ahsana ilaiha diri manusia itu cibilahnya cinta kepada yang berbuat baik padanya nggak bisa dipungkiri uh, di masa Imam Ahmad rahimahullah kita tahu beliau terfitnah karena fitnahnya khulkul Quran dipenjara, disiksa, cambuk dan seterusnya. Sebagian yang lain dibunuh ulama sunnah gara-gara Ibn Abi Duat yang memenggali khalifah. Walhasil ulama sebutkan kalau ditemukan antara Imam Ahmad dengan Ibn Abi Duat nggak bisa bicara Ibn Abi Duat karena dia jahil ahlul bid'ah dia hanya punya bid'ah Imam Ahmad alim besar imam dia sampai beliau sampaikan hadis ini hadis diterangkan kepada Amirul Mukminin Khalifah Ibn Abi Duat hanya menundukkan kepala dan tidak bisa bicara Oh, hadis disampaikan. Sampai kemudian nanti majelis berikutnya pada pertemuan berikutnya Imam Ahmad bicara Ibn Abi Duat mengkritik wah oh, hadis yang kau sampaikan tentang ini itu lemah nggak benar karena riwayatnya begini ada ilahnya prawinya begini begini begini dan itu bukan dari Ibn Abi Duat. Karena dia bukan alim sama sekali, nggak ngerti dia ilmu hadis. Apalagi Jarwo ta'dil, riwayat, illah, was, bukan ahlinya. Dan Imam Ahmad faham, nggak mungkin Ibn Abi Duat tahu. Beliau katakan ini bukan dari kamu dan kamu bukan ahlinya, nggak akan tahu, nggak akan paham tentang hadis. Karena dia ahlul bid'ah tapi ini dari Ali Imam Ali bin Abdullah rahmatullahi alaih Imam Ali bin Al-Madini guru besar Bukhari rahimahullah disebutkan rahimahullah beliau termasuk yang mendapat bantuan ini itu pemberian hadiah dari Nabi Duat. Ali bin Abi ini imam besar, alim. Bahkan disebutkan alimnya Ilal, bahkan dijuluki Hayatul Wadi. Karena cerdas dan jelinya beliau dalam ilat-ilat hadis terutama. Dan semenjak itu Imam Ahmad tidak mau meriwayatkan dari Ali bin Madini Beliau tinggalkan semua riwayat yang beliau ambil dari Ali bin Al-Madini. Rahimahullah. Pelajaran. Walaupun Ali bin Al-Madini tetaplah sebagai imam besar. Hanya saja ibrah bagi yang lain betapa bantuan, pemberian, hadiah, kebaikan dari mereka sangat berpengaruh. Orang bisa yukhadzil kepada saudara-saudaranya. Yang kedelapan jauhnya mereka dari kitab-kitab rudud kitab-kitab bantahan ulama sunnah tidak mereka baca, tidak mereka pelajari bagaimana para ulama itu membantah ahlul batil dan betapa banyaknya kitab-kitab a'immah dalam bab ini. Nggak mau. Bagaimana mereka mau baca, mereka anggap itu menyibukkan waktu itu menyibukkan dari tolabul ilm nggak usah membantah jangan sibuk dengan membantah belajar belajar tuntutlah ilmu tuntutlah ilmu sebagaimana disuarakan oleh Muhammad al-Imam maupun yang semisal dia seakan dengan kamu membantah atau membaca kitab-kitab bantahan para ulama telah membelokkan kamu dari tolabul ilm bertentangan dengan tolabul ilm dan ini kejahilan yang sangat nyata sebagaimana para ulama jelaskan sehingga dia nggak tahu penyimpangannya fulan bagaimana kesesatannya seperti apa karena dia zuhud dari kitab-kitab rudud bantahan nasallallahu al yang ke sembilan adanya medesusin orang-orang yang disusupkan dan itu pasti ada di tengah-tengah sof ahlu sunnah membawa pemahaman yang rusak membawa penyimpangan dan kesesatan atas nama dirinya misalnya dekat kepada alim fulan dirinya belajar lama sama syekh fulan sekian tahun sekian lama muridnya fulan muridnya fulan kan begitu dituliskan biasanya oh, muridnya Syekh Fulan bin Fulan, Al-Alama Fulan bin Fulan belajar di sini, di situ, pada alim Fulan, Fulan, Fulan. Sementara pemahaman dan ucapan-ucapannya batil. Orang mudah tertipu. Ini muridnya Syekh Fulan. Disebutkan lama bersama alim Fulan belajar ke sana kemari Medesus dan yang terakhir al-ghurur bin nafs orang maghrur terhadap dirinya sendiri tertipu dia menganggap dirinya pada tingkatan yang sudah sangat tinggi. Dia memandang dirinya sudah sempurna dan tentunya dengan itu pula dia meremehkan orang lain. Rendah di mata dia orang lain. Nggak ada apa-apanya dibanding dirinya. Sehingga cenderung inginnya dirinya yang nomor satu dirinya yang menjadi tumpuan dan tempat kembali bagi yang lain-lainnya karena yang lain bagi dia kecil dan sangat membutuhkan dirinya ini semua dan beberapa sebab lain tentunya menjadikan seseorang <clears throat> yukhadzil bisa meninggalkan al-haq dan ahlul haq tidak mau membela tidak mau berjuang bersama ahlul haq sehingga betul-betul hurbah asing itu betul-betul asing dan aneh ahlu sunnah di tengah-tengah yang lain dan itu kemunduran dalam agama di dalam hadis Abu Umamah di Abu Dawud juga Tirmidzi dan Tobroni Rasulullah SAW sebutkan inna likulli syai'in iqbalan wa idbaro Segala sesuatu itu ada masa dia maju, ada kalanya dia mundur. Wa inna min ikbali hadad din ma kuntum alaihi aminal ama ma kuntum alaihi minal ama wal jahala wa ma ba'athani Allahu bih. Adapun majunya agama Dulu kamu kalian dalam kebutaan, jahil. Lalu Allah utus aku pada kalian dengan agama ini. Wa inna min iqbali hadad din antafakohal qabilatu bi asriha hatta la yujada fiha illal fasik wal fasiqan. Termasuk majunya agama Kobila itu tafakuh Belajar ilmu Tafakuh fiddin Semuanya Perhatian sama agamanya Sehingga hanya ada di satu kobila itu Satu fasik Atau dua orang fasik Fahuma makhurani dalilan. Maka dua orang ini hina. Di kobilahnya. Tertekan rendah di sukunya. Intakallama kumi wa kuhira wa Kalau kedua orang fasik ini atau satunya bicara, ditolak, dibantah, oleh semua yang ada di sukunya sehingga tertekan mereka rendah hina karena semua orang yang ngerti agama dan peduli kepada agamanya begitu si fasik yang satu atau dua orang ini kalau istilah orang awam bilang ya Hanno mau bicara agama sudah diam kamu kamu bodoh tidak ngerti jangan banyak bicara kamu dihujat oleh sekian banyak orang-orang baik di sukunya. Ini kemajuan, kebaikan dalam agama. Wa inna min idbari hadzal din tapi dari kemunduran agama ini antajfual qabilah bi asriha hatta la yura fiha al faqih wal faqihan kemunduran agama ketika qabila suku ini semuanya jafa jauh dari ilmu Terus apa peduli sudah sibuk dengan dunianya. Kamu tidak dapati pada suku ini kecuali satu orang fakih Yang ya fidin, yang mau perhatian, belajar agama. Atau dua orang faqih. Fahuma makhurani dalilan. Maka dua orang alim ini, dua orang soleh ini yang istiqomah perhatian dengan agamanya tertekan dan dihinakan rendah di sukunya intakallama fa amara bil ma'ruf wa nahaya 'anil munkar qumi'a wa quhira wa tuhida kalau mereka bicara dua orang ini nasehati nggak boleh ini haram ini bid'ah nggak benar begini begini ini batil beramar ma'ruf mereka bernahi mungkar dicela dicaci maki oleh mereka semua tertekan dia dihinakan sudah nggak usah banyak bicara jangan sok suci kamu kamu nggak ngerti hmm. dikelilingi oleh orang-orang bodoh di suku dan kobilahnya la yajidani ala dzalika awanan wala ansara Demikian keduanya di sukunya tidak mendapati satu orang pun yang membela mereka, nolong mereka, bersama mereka. Oh, enggak, mereka ini yang benar, justru kalian yang salah. Enggak ada yang seperti itu. Itu kemunduran agama Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian hendaknya masing-masing kita bertambah yakin menyadari bahwa memang ini adalah sunnatullah. Dan ibtila cobaan dari Allah. Orang di antara khair wa syar imma dalam kebaikan wa imma dia dalam kejelekan. dan ketahui jika kamu dalam keadaan kuat semangat manfaatkan untuk kamu lakukan sebanyak mungkin dalam kebaikan karena nggak selamanya bisa seperti itu ada masanya kemudian kendu, kemudian menurun dan berkurang, melemah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza habbat 'asifatuka faghtanimha." Fa inna likulli 'asifatin sukun. Kalau anginmu sedang kencang, angin kok bertiup kencang pohon pun sampai goyang-goyang manfaatkan karena nggak terus seterusnya angin begitu pasti setelah itu berapa lama tenang tenang sudah nggak ada hembusannya nggak ada tenaganya artinya yang beliau maksud Orang itu tuh punya masa di mana dia semangat, kuat, nggak futur, punya solaba, punya kekuatan dan semangat. Manfaatkan itu. Sebanyak mungkin kebaikan yang bisa kamu lakukan saat itu lakukan. Mumpung semangatmu belum melempem belum turun dan di Bukhari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan innamal amal bil khawatim amalan itu tergantung akhirannya seperti apa akhir dari amalan setiap orang itu yang menentukan dirinya. Jika baik, ya kebaikan itu yang akan dia peroleh di akhirat kelak. Jika jelek, billah, ya hukuman dan kejelekan yang mengancam dirinya Makanya masing-masing dari kita harus takut dari su'ul khatimah. Dan kita nggak tahu masing-masing kita seperti apa akhiran kita. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah didapati menangis Kemudian beliau berkata, ini akhafu an bal iman qabla an amut." Yang aku paling takuti tercabut iman dariku sebelum aku mati. Sehingga mati dalam keadaan tidak ada imannya. Su'ul khatimah. Itu yang menentukan khawatim menuntut untuk kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar selalu dijaga dalam istiqomahnya, hidayahnya. Karena dahsyat perlawanan, dahsyat tantangan, dahsyat, permusuhan dari ahlul batil dan tidak akan ada henti-hentinya terus silih berganti selalu saja kamu dikejutkan dan dikagetkan kamu geleng-geleng kepala bisanya fulan seperti itu fulan begini fulan kamu dibuat terkejut yang ini kata Hafidh rahimahullah membuat kamu terus selalu berpikir bagaimana dengan dirimu sendiri dan akhiran apa yang akan kamu dapati membuat orang terpacu karena dia nggak merasa aman terhadap dirinya terpacu untuk menjalani asbab sebab-sebab yang karenanya dia akan terus istiqomah sebab-sebab yang karenanya dia akan terjaga dalam hidayah tidak berbolak-balik dan tidak bergonta-ganti, tidak berubah-ubah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Di dalam Nusus Quran Nusus Sunnah Ayat dan hadis-hadis ini Mengajarkan kepada seorang muslim untuk selalu takut kepada Robnya sehingga dia tidak akan berani pede pada dirinya tertipu bahwa dirinya aman bahwa dirinya pasti selamat Tidak ada yang memberikan jaminan itu kepada dirinya. Tetapi al maasum man asamahullah. Orang yang terjaga dan selamat hanya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisah orang kalau tidak dijaga oleh Allah. Orang yang tidak, tidak menjaga asbab untuk istiqamah terseret pada fitnah. Abdurrahman ibnu Muljim Al-Muradi yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Imam Az-Zahabi kana abidan qanitan lillah. Dulunya Abdurrahman bin Muljim ini ahli ibadah Sholatnya, khusyuknya, ibadahnya luar biasa. <clears throat> Bahkan disebutkan membaca Quran kepada Mu'ad ibnu Jabal. Ini belajar Quran dari Mu'ad dikenal abid sampai kemudian <clears throat> terfitnah oleh fitnahnya Khawarij dia anggap itu baik dia percaya ke mereka dia tinggalkan para sahabat ulama kibar ulama di masa itu sampai dia pun berani membunuh menantu Rasulullah dan khalifah keempat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Siapa yang mengira ahli ibadah dulunya khusyuk belajar kepada Muad. Nah, Nasallallahu al Umar ibnu Rauh An-Nahrawani Kata khatib semula seduk. Baik dia. Di kemudian hari terpeleset dan masuk kepada madhab i'tizal menjadi mu'tazilah sampai akhir hayatnya. Semula ala sunnah. Hambalian disebutkan hambali. Yang dimaksud bukan madhabnya madhab Imam Ahmad dalam fikih. Tetapi karena Imam Ahmad tokoh dalam sunnah artinya seperti Imam Ahmad di atas sunnah istiqomah. Tapi itu akhirnya. Mu'tazilah. Ini Umar Ibnu Rau Umar Ibnu Abdullah, Ibnu Abi Sa'adat, semula juga hambalian kata Sofadi, halus nah, sunnah seperti Imam Ahmad. Sampai pada akhir hayatnya dia menjadi Ash'ari terseret kepada Asy'ariyah masuk mengikut bersama mereka dan sampai akhir hayatnya itu yang menutup kehidupannya begitu pula yang para ulama sebutkan tentang Ibnu Aqil Al-Hambali di masa mudanya dia belajar kepada Abu Walid Ibnu Tibban dan berpengaruh pada dirinya sehingga Ibnu Aqil banyak terpengaruh i'tizal dalam pendapat-pendapatnya karena kedekatan dia dan kekagumannya kepada tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh batil, sehingga terpengaruh dalam pemahaman dan akidahnya. Wahakada sekian banyak orang karena tidak menjaga asbab salamah, sebab keselamatan, sebab istiqamah, berbalik menjadi musuh dakwah berbalik menjadi musuh sunnah semula di atas sunnah semula khair makanya perlu kita jaga dan kita fahami sebab-sebab itu. Yang pertama adalah doa terus-menerus ilhah. Mohon dengan sangat kepada Allah untuk dikokohkan, diberi keteguhan dan istiqamah. Betapa seringnya Rasul baca Ya muqallibal qulub Sabit qalbi ala dinik Karena hati hanya Allah yang kuasai Bahkan kita pun tidak menguasai hati kita sendiri. Termasuk doa Rasul di Sahih Muslim, wa na'udzubika minal haur ba'dal kaur. Al-haur itu mundur. Al-kaur itu maju. Aku berlindung diri kepadamu dari mundur setelah maju. Artinya semula maju dalam kebaikan, dalam sunnah, Masya Allah. Tiba-tiba kemudian mundur, berbalik, menyerang dan memusuhi. Pelindung diri kepada Allah, doa. Karena Allah yang maha kuasa dan menentukan segalanya. Yang kedua, untuk orang selalu ingat kematiannya dan berdiri dia di hadapan Allah mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Allah katakan Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah engkau kumpulkan semua manusia di hari yang tiada keraguan padanya dan kau tidak akan mengingkari janji. Apa jawabanmu di hadapan Allah? Apa pertanggungjawabanmu? Persiapkan. Dunia sementara. Mungkin orang lakukan ini itu karena harta, karena ini, dendam pribadi, kekesalan ini, tapi semua itu nggak akan ada guna di hadapan Allah. Mengingat dan mempersiapkan di yaumul qiyamah yang ketiga kesibukan untuk tolabul ilm belajar ilmu yang benar ilmu syar'i dari sumbernya yang benar dari orang-orang yang sikoh dan terpercaya karena itu menentukan nasib dan benarnya agama kamu inna hadzal ilma din fandur amman ta'khudhu dinak seperti Ibnu Sirin katakan perkara ini agama maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu ini. Yang keempat, kehati-hatian dan menjauh sejauh-jauhnya dari ahlul hawa, dari hizbihin dan ahlul bid'ah. Karena terus mereka merongrong dan memerangi ahlu sunnah dan al-haq siang malam tiada henti yang suara audio tertulis visual segala macam mereka lakukan untuk memusuhi dakwah al-haq berhati-hatilah kamu ingatlah seperti yang di atas bahkan dirimu pun tidak menguasai kolbumu. Lihat, ingat para ulama salaf, bagaimana mereka memilih menutup telinganya. Bagaimana ketika dikatakan pada mereka, dengarkan walaupun satu kata dari kami, tidak walaupun hanya setengah kata, tidak akan kami dengar. Dalam keadaan ilmu mereka sangatlah luas, iman mereka sangatlah dalam, mereka takut kif dengan diri kita yang ilmu kita nggak ada apa-apanya iman kita pun begitu dangkal nasallallahu alafiyah yang kelima berhati-hati dari tertipu pada diri kita sendiri Hingga berani datang ke sana kemari mendengar, membaca ini itu dari orang yang nggak jelas. Tertipu menganggap oh, nggak anak faham, anak ngerti, nggak nggak anak nggak terpengaruh ini itu. Tiba-tiba saja dia sudah sampai kemana? Berhati-hati pula lah dalam segala bentuk kezoliman. Dalam bentuk kezoliman apapun itu kehormatan orang, harta orang, terlebih nyawa dan darahnya. Banyak mengakibatkan orang terpeleset dari siratul mustaqim dan masuk ke dalam jurang penyimpangan dan bid'ah karena orang yang kamu zalimi doanya makbul di sisi Allah kalau dia berdoa bila kejelekan bagi kamu tiba-tiba saja menimpa kamu apa yang di luar dugaanmu dan di saat itu ajalmu datang Fasta'idhu billah. Makanya di Sahih Muslim pula salah satu doa Rasul wa a'udzu bika min da'watil madlum. Ya Allah aku berlindung diri kepadamu dari doa orang yang terzolimi. Karena mustajab. Mungkin itu beberapa yang <clears throat> bisa kita kaji malam ini mudah-mudahan <clears throat> barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.